Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa naudhu billahi min sururi anfusina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 segala sesuatu adalah miliknya Allah. Langit, bumi, al-awqat, waktu-waktu. Ya. Bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya. Milik Allah. Kita pun milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan kepada kita. Berupa nikmat, kebaikan. Di bulan Ramadan kemarin Allah telah memberikan kepada kita musim kebaikan. Dan ternyata setelah bulan Ramadan berakhir, Allah tidak kemudian menghentikan pemberiannya. Terus Allah memberikan pemberian-pemberian, nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Sesudah bulan Ramadan, musim yang mubarak datang musim yang lain yang juga musim yang sangat mulia yakni musim haji karena bulan syawal ini sudah masuk bulan haji Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat Ibadah haji itu pada bulan-bulan yang telah tertentu dan bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari bulan Dhul Ini bulan-bulan apa? Haji. Yang dimaksud dalam ayat tadi al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu. Yang dimaksud adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan apa? Zulhijjah. tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Dan subhanallah di bulan-bulan ini Syawal ini kemudian dilanjutkan Dzulqa'dah kita akan melihat dan menyaksikan sampai bulan Dzulhijjah kesibukan kaum muslimin menyambut bulan yang sangat mulia, musim yang sangat agung yakni musim haji. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mungkin di antara kita tahun ini ada yang berangkat maka pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah pembahasan seputar faedah-faedah dari ibadah haji yang mungkin kita petik. Dan mungkin banyak di antara kita yang tahun ini tidak berangkat. Namun bukan berarti tidak bermanfaat pembahasan ini. Kalau kita sedang berbicara gerak-gerik Rasul ucapan Rasul, perbuatan Rasul, semuanya akan mendatangkan faedah, manfaat. Kita memang tidak akan haji tahun ini mungkin. Tapi kalau kita sedang bicara tentang bagaimana hajinya Rasul, kita mesti akan mengambil faedah. Kita mesti akan mengambil manfaat. Karena tidak ada yang dilakukan oleh Rasul, tidak ada yang diucapkan oleh Rasul kecuali mesti mendatangkan apa? faedah. Ada faedah yang bisa kita petik. Kita ambil. Dan saya yakin kaum muslimin akan menyambut bahagia ketika mendengar kisah Nabi disebut. Ketika mendengar sabda Nabi diucapkan. Ya, jangankan Nabi kalau kita sudah punya bapak yang meninggal Kemudian sebelum meninggalnya bapak kita punya wasiat. Yang kita menyaksikan wasiat itu, mungkin wasiat ini akan terus terngiang di telinga kita. Apa wasiat bapak dulu ketika akan meninggal? Apa wasiat ibu dulu ketika akan wafat? Apalagi yang sedang kita bicarakan adalah perbuatannya Rasul atau ucapannya siapa? Rasul. Salawatullahi wasalamuhu alaihi. Oleh karena itu insya Allah pada kesempatan ini kita akan sedikit ya mempelajari tentang hal tersebut mumpung sesuai waktunya kita sedang berada di musim-musim apa? haji. Masuk bulan haji sekarang yakni bulan Syawal. Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang mau berangkat haji sekarang sudah boleh. Sudah boleh berangkat dulu ke kota Mekah menyelesaikan umroh kemudian setelah umroh selesai menunggu menanti nanti sampai tanggal 8 hari tarwiyah ya karena hajinya haji apa tamattu tapi kalau penduduk Indonesia biasanya berangkatnya nanti bulan Dzulqa'dah pada pertengahan bulan Dzulqa'dah mungkin sekitar tanggal 15 atau yang sekitar itu dan akhir bulan Agustus ini ya sudah banyak yang berangkat Ya, di antara jamaah haji apa? Indonesia. Sudah masuk bulan Dzul Qa'dah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ibadah haji Rasul pernah berpesan Dan pesan ini sangat berharga bagi kita Rasul berpesan kepada para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Muslim wa Nasa'i Rasul berkata kepada para sahabat lita'khudhu anni manasikakum Hendaknya kalian melihat dan mengambil manasik haji dariku Lakukanlah ibadah haji kalian seperti kalian lihat dariku. Ini pesan yang luar biasa, pesan yang sangat berharga dan sangat penting bagi setiap jamaah haji. Bahkan kita yang tidak sedang melakukan ibadah haji atau tidak akan berangkat haji tahun ini. Rasul berpesan, litakhudhu anni manasikakum ambillah dariku manasik haji kalian ini pesan penting dari Rasul ini adalah prinsip hidup seorang muslim dia berupaya selalu mencontoh mentauladani Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlak dan adabnya. Ya. Kalau anda seorang jamaah haji, ambillah ibadah haji dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul bertalbiyah, bagaimana Rasul sallallahu Alaihi Wasallam tawaf, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'i, bagaimana ketika Rasul berada di Bukit Safa, apa yang beliau ucapkan ketika di Bukit Marwah, apa yang dilakukan ketika seorang berada di Mina, apa yang dilakukan ketika berada di Arafah, apa yang dilakukan ketika berada di Musdalifah, Iya. Semuanya sudah ada contoh dan tauladannya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Coba kita bayangkan kalau masing-masing orang disuruh membuat cara tawaf sendiri, kacau atau enggak? Mesti kacau. Ada yang jalannya searah jarum jam, ada yang berlawanan dengan arah jarum jam, ya. ada yang tujuh putaran, ada yang tiga putaran. Ah, Kacau semuanya. Namun ketika Allah mengutus seorang rasul yang diperintahkan kita semuanya untuk mencontoh mentauladani beliau akan menjadi baiklah agama kita. Ya. Diatur tawaf itu tujuh kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Dimulainya sama semuanya dari hajar aswad dan berakhir pula di hajar aswad. Nah, mudah agama kita ini. Ini termasuk kemudahan agama Islam. Kita diberi contoh dan teladan. Termasuk kemudahan Islam adalah itu. Nah, Jadikanlah ini prinsip dalam kehidupan kita. Mencontoh Rasul, mentauladani Rasul. Bukan hanya dalam ibadah haji, dalam ibadah sholat pun Rasul berpesan kepada kita, Sallu kama raaitumuni usalli Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat Contohlah Rasul Apa yang beliau ucapkan Apa yang beliau gerak, lakukan Dalam gerakan-gerakan salat Subhanallah ya. ma'asyiral muslimin Rahiman rahimakumullah Sampai di dalam ibadah salat ya sesuatu yang sebenarnya bukan gerakan sholat, tapi memang untuk maslahat sholat dilakukan juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa mencontoh. Ya. Contohnya, ini bukan gerakan sholat, tapi Rasul pernah mencontohkan. Dan ini menjadi kebaikan bagi kita. Rasul pernah sholat menggendong cucu beliau. Sholat sambil menggendong. Ya tentunya orang menggendong posisi sholatnya ya ada apa namanya posisi yang tidak apa ya, tidak dan bukan gerakan sholat ya kan ya, beliau menggendong ya. coba kalau ini belum pernah terjadi kita akan bingung dan bimbang ya. namun ada juga dilakukan oleh Rasul sehingga bisa bagi seorang bapak seorang ibu sholat dalam keadaan menggendong apa putranya Betapa indahnya Islam, betapa mudahnya Islam. Sang ibu yang berada di rumah anaknya rewel ketika waktu-waktu sholat kecuali ketika digendong bapaknya tidak ada tidak ada yang bisa ngurusi anaknya dia bisa sholat dalam keadaan menggendong apa putranya Alhamdulillahirabbil alamin kemudahan yang luar biasa dari Islam Rasul berpesan sallu kama ro'aitumuni usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa salat maka dari sini pula ada satu faedah penting yang diterangkan juga oleh para ulama kalau panjenengan sedang salat lupa mematikan HP kemudian berdering boleh bagi panjenengan bahkan mungkin harus ya mengambil dan mematikannya yeah. Subhanallah. Kalau berada di masjid seperti masjid ini misalnya, sound systemnya bagus. Kebetulan orang yang membawa HP ini di belakang imam. Berbunyi dering apa namanya? Ya, HP-nya. Musik lagi. Nah, ya ya. Taib. Kalau dibiarkan sejak rokaat pertama sampai rokaat terakhir sholat maghrib tiga rokaat kira-kira apa yang terjadi? Imamnya juga tidak khusyuk, yang di belakang semuanya hatinya juga tidak khusyuk menyalahkan orang ini. Ya. Maka sudah seharusnya dia mengambilnya satu gerakan, pejet, dua gerakan, selesai sudah. Gerakan yang tidak membatalkan sholat. Untuk maslahat apa? Sholat. Sebagaimana Rasul SAW menggendong. Ketika akan ruku diletakkan sang anak. ya Ketika beliau akan berdiri diangkat lagi di bawah. Wabilahi taufik. Dan tentunya yang lebih baik panjenengan masuk sholat jangan ada yang mengganggu. Sudah dimatikan semuanya HP itu. Nah. ya Atau dibuat silent tidak ada apa? suara. Ini faedah yang pertama dari ibadah haji yang bisa kita ambil sebuah prinsip hidup bagi kita untuk mentoladani Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dari ibadah haji. Ya. Masih terkait dengan sabda ini. Ambillah dariku manasik haji kalian. Di sini ada faedah yang kedua, jangan sekali-kali kalian membuat aturan manasik haji dari diri-diri kalian. Iya. Karena agama Islam ini sudah sempurna. Tinggal kita apa? Mencontoh. Oleh karena itu, pada kesempatan yang lain masih dalam ibadah haji, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beliau mengingatkan kita agar betul-betul mencontoh yang dilakukan oleh Rasul jangan berlebih-lebihan. Ya, sebuah cerita mari kita dengarkan. Ketika itu Rasul berada di Mina. Ya, berada di Mina. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melempar jumroh. Beliau memegang kerikil sebanyak tujuh butir. Akan beliau gunakan untuk melempar jumroh akobah. Beliau memegang kerikil-kerikil yang ukurannya tidak besar, tidak juga kecil. Namun kurang lebih seukuran ruas jari ini, kurang lebih. Ini ukuran apa namanya? Kerikil yang digunakan untuk melempar, kurang lebih seperti itu. Seperti kotoran kambing lebih besar sedikit. Beliau memegang kerikil-kerikil sejumlah tujuh Kemudian beliau bolak-balikkan di tangan beliau Kemudian beliau bersabda, "Amsala hadza farmu wa iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu." Nggih, niku sabdane Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam badhe balang jumroh Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasto kerikil-kerikil cacai pitu yang ukurannya ya kecil-kecil tadi Rasul mengatakan amsala hadza dengan batu-batu seukuran inilah hendaknya kalian melempar jumroh nek kue arep balang jumroh nganggu batu watu kerikil sing kaya iki Jangan berlebih-lebihan. Wa iyyakum wal hulu. Jangan kalian berlebih-lebihan. Hati-hati kalian dari hulu berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum hulu sebab umat-umat sebelum kalian mereka binasa dengan sebab mereka hulu berlebih-lebihan. Iya. Tapi subhanallah Zaman sekarang ini ada saja orang yang tidak tahu ya, mendengar tapi pura-pura tidak mendengar atau bagaimana Allah alam. Dia melempar jumroh dengan batu-batu yang besar. Masih ada saja orang melempar dengan batu apa yang yang besar. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin dalam kitab beliau, ya beliau pernah menyebutkan ada orang yang melempar dengan sandal, ada orang yang melempar dengan apa? Yang lain. Ya. Karena keyakinan orang yang sedang melempar, dia sedang melempar setan. Masa melempar setan dengan batu yang kecil, yang besar sekalian. Nah, tidak benar yang seperti ini. Ini keyakinan yang salah. Yeah. Kita melempar jumroh itu untuk menegakkan zikir kepada Allah, melaksanakan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita melaksanakan ajaran Rasul, syaitan akan merasa sempit hidupnya. Dengan kita melaksanakan ajaran Rasul, syaitan akan merasa rugi, hina. Dan cara melaksanakan perintah Rasul dalam masalah melempar jumroh, gunakanlah kerikil-kerikil yang kecil seperti diajarkan oleh Rasul seukurannya itu. Sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, satu lempar. Allahu Akbar, lempar yang kedua. Allahu Akbar, lempar yang ketiga. Sampai lemparan yang ketujuh dengan bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar. Ya. Bukan dengan batu-batu yang besar. Bukan dengan lemparan penuh dengan kemarahan dan emosi. Ya. Seperti dilakukan oleh sebagian orang. Sampai melukai saudaranya. Kena kepala saudaranya. Berdarah saudaranya. Ya. Bukan seperti itu. Lemparlah jumroh dengan batu-batu yang diajarkan oleh Rasul seukuran sedang tadi tidak besar tidak pula terlalu kekecilan dan tegakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati-hatilah dari al-ghulu fiddin. Ya. Memang betul sabda Rasul berlebih-lebihan dalam agama ini yang telah membinasakan. Tidak setiap yang banyak dan berlebih itu bagus. Enggak. Suatu saat ada beberapa orang datang kepada keluarga Rasul inginnya ketemu dengan Rasul namun tidak ada Rasul SAW kemudian berjumpa atau yang ada adalah istri-istri Rasul mereka para sahabat ini bertanya kepada istri-istri Rasul tentang bagaimana cara ibadahnya Rasul ya diceritakan cara ibadahnya Rasul ya ternyata ibadahnya Rasul menurut mereka ini masih sedikit. Buktinya Rasul sholat malam tapi beliau juga tidur. Beliau puasa namun beliau juga tidak berpuasa. Kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa. Ya. Dan sebagian sahabat ini merasa, wah kalau Rasul seperti itu karena beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tapi kalau kami ini sudah seharusnya lebih banyak dalam beribadah. Maka tiga orang ini ada yang mengatakan kalau begitu saya akan selalu sholat malam. Saya akan sholat semalam suntuk dan tidak akan tidur selama-lamanya. Yang kedua mengatakan kalau begitu saya akan terus berpuasa setiap hari dan tidak akan pernah berbuka. Jadi setiap hari berpuasa. Yang satu mengatakan kalau begitu saya akan meninggalkan pernikahan. Saya tidak usah nikah lah. Nikah membuat saya nanti ibadahnya kurang semangat. Ya, banyak pikiran-pikiran malah ya tidak konsentrasi. Nah, ya, saya akan meninggalkan menikah. Kalau sepintas kita dengar, bagus ya, semangat. Yang ini semangat untuk sholat semalam suntuk terus setiap hari. Yang ini semangat untuk berpuasa terus setiap hari tidak berbuka. Yang ini semangat untuk tidak menikah, untuk ibadah pada Allah. Tapi ketika berita ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bukan terus riba dan senang, tidak. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh yang seperti ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak ada yang bisa melebihi amalan ibadahku. Aku orang yang paling bertakwa dan apa yang aku lakukan adalah yang paling bagus. Kalau ada orang yang mau berusaha lebih bagus dari Rasul, tidak mungkin bisa. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Namun ketahuilah, saya sholat malam, tapi juga saya tidak lupa untuk tidur. Saya sholat malam, saya juga tidur. Saya berpuasa, juga ada hari-hari saya tidak berpuasa. Dan saya pun menikahi wanita. Kemudian Rasul mengatakan, Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku, tidak suka dengan sunnahku, membenci ajaran dan sunnahku, falaisa minni, bukan dari golonganku. Subhanallah. Iya. Kalau tidak diingatkan hampir saja berlebihan. Iya. Oleh karena itu dalam masalah melempar jumroh pun Rasul ingatkan Wong sudah diingatkan saja masih saja kaum muslimin ada yang kebablasan ya atau tidak? Apalagi tidak diingatkan. Ya. Rasul mengingatkan dan ini menunjukkan kesempurnaan kasih sayang beliau dan kesempurnaan nasihat beliau. Beliau mengatakan dengan batu-batu seukuran inilah kalian hendaknya melempar jumroh dan hati-hatilah kalian dari al-ghulu berlebih-lebihan di dalam beragama ini. Iya. Melampaui batas. Nah. Bismillah. Ini faedah yang kedua dari perjalanan hajinya Rasul. Faedah yang ketiga <clears throat> dari faedah yang sangat penting dari ibadah haji. Coba kita lihat. Ketika itu Rasul sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah. Beliau menuju ke Muzdalifah, eh, bukan ke Bir Ali atau Zulhulaifah. Ya. Mikot bagi penduduk kota Madinah. Beliau bersama dengan para sahabatnya menuju ke Zulhulaifah atau lebih terkenal dengan Bir Ali saat ini. Di sana beliau memulai ihramnya. Ya. Dan setelah beliau ihram, beliau kemudian bertalbiyah labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak inilah lafaz talbiyah dan lafaz talbiyah ini adalah syiar bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh sejak ihram memperbanyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak terus memperbanyak talbiyah bahkan kalau kita melihat sejarah Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dari kota Madinah dari Hulaifah menempuh perjalanan kurang lebih 450 km menuju kota Makkah ditempuh dalam perjalanan 8 hari kurang lebih ketika itu 8 hari itu selalu dipenuhi dengan talbiyah namun sekarang jamaah haji saya dan panjenengan sekalian mungkin akan merasakan ya padahal hanya sebentar dari Dhul Hulaifah sampai kota Madinah hanya 6-7 jam Ya, itu pun naik kendaraan ber-AC bis nanti di bis tidur. Ya. Ya tidak apa-apa, tidak berdosa karena talbiyah itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi teramat sayang waktu yang sangat pendek itu. tujuh jam itu kemudian kita tidak manfaatkan untuk memperbanyak apa? Talbiyah. Rasul selama delapan hari memperbanyak talbiyah. Karena memang itu adalah syiar bagi orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Orang yang melakukan ibadah haji sejak ihram bertalbiyah terus kapan berakhirnya? Berakhirnya pada tanggal 10 yaitu pada hari Idul Adha ketika melempar jumroh akobah di situ berhenti talbiyah. Namun sebelumnya ya dari ihram berada di Mina hari tarwiyah memperbanyak talbiyah. Berada di Arafah memperbanyak talbiyah. Berada di Musdalifah juga memperbanyak talbiyah. Terus di tenda memperbanyak talbiyah di kendaraan memperbanyak talbiyah. Ketika berjalan memperbanyak talbiyah. Ketika duduk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Syiar para jamaah haji. Syiar para jamaah umroh. Faedahnya. Mari kita ambil. Ternyata Kalimat talbiyah ini adalah kalimat tauhid. Sama maknanya dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus diingat oleh seluruh para jamaah. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan haji karena ini adalah syiar Anda di dalam melakukan ibadah haji, renungkan maknanya, perdalam maknanya agar haji Anda memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Mari kita lihat kalimat talbiyah ini. Labbaika, labbaik itu dalam bahasa Arab artinya aku penuhi panggilanmu, aku penuhi seruanmu. Ini sebaik-baik jawaban. Jawaban yang paling beradab ada kalimat adalah kalimat labbaik. Ya. Kalau dipanggil kemudian mengucapkan labbaik. Ini jawaban yang sangat beradab. Maknanya aku penuhi seruanmu, aku penuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, labbaik aku penuhi seruanmu. Diulang kalimat labbaik. Labbaika Allahumma labbaik. Aku penuhi seruanmu. Allahumma ya Allah, labbaik aku penuhi seruanmu ya Allah. Apa maknanya di sini ma'asyiral muslimin? Maknanya kita, Anda datang ke kota Mekah meninggalkan negara ini mengeluarkan biaya mengeluarkan tenaga datang ke kota Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah dan seterusnya tidak lain adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari nama dan pujian. lah tidak. Bukan itu yang dicari. Namun kita datang untuk beribadah hanya untuk Allah. Labbaika Allahumma labbaik. Dipertegas lagi labbaik. Aku penuhi seruanmu ya Allah. La syarikalak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. La syarikalak. La syarikalak labbaik. Aku penuhi panggilanmu. Diulang kalimat labbaik. Aku datang ya Allah untuk memenuhi ibadah ini untukmu ya Allah tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam ibadah ini. Bukan untuk yang lain. Sama dengan kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Apakah itu haji, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu menyembelih, apakah itu doa. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan ibadah-ibadah ini illallah kecuali siapa? Allah. Iya. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadai. Kita mengangkat kedua tangan kita berdoa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang di atas seluruh makhluknya. Kita sujud menempelkan muka ini wajah ini ke tanah. Kita hinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada yang lain. Ketika kita menyembelih korban atau menyembelih hewan akikah atau menyembelih hadyu bagi para jamaah haji bismillahi Allahu akbar untuk Allah bukan untuk yang lain bukan sembelihan untuk jin bukan sembelihan untuk syaitan bukan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala semuanya untuk Allah dan ini ada dalam lafaz kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik semua ibadah adalah milik Allah. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Demikian juga kita meyakini dalam kalimat talbiyah kesempurnaan Allah dalam segala nama dan sifatnya. Dalam kalimat innal hamda sesungguhnya segala puji. Segala puji bagi siapa? Allah. Innal hamda wan ni'mata laka untukmu ya Allah. Jamaah haji ketika mengucapkan innal hamda seharusnya dia dalam hatinya meyakini saya sedang memuji Allah. Sesungguhnya segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dia satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan dalam zatnya, kesempurnaan dalam sifatnya, kesempurnaan dalam perbuatannya, kesempurnaan dalam segala hal. Iya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Dialah yang memiliki al-asmaul husna, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik Al-Quddus, As-Salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir dan nama-nama yang lain, Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Aliyul Azim dan nama-nama yang lain. Hanya Allah saja yang memiliki kesempurnaan al-asma, al-asmaul husna dan sifat-sifat yang maha tinggi maka sudah sepantasnya pujian itu hanya milik siapa? Allah. Innal hamda. Wan ni'mata, demikian juga nikmat. Semua yang kita rasakan ini, nikmat ini adalah kebaikan dari Allah. Badan kita, harta kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Wallahi demi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam lafat talbiyah kita mengakui bahwasanya alam semesta ini yang memiliki adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah dalam kalimat wal mulk dan kerajaan itu juga milikmu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala pujian dan semua nikmat adalah milikmu ya Allah. Wal mulk Demikian pula kerajaan itu milikmu ya Allah. Langit, bumi, beserta isinya. Malaikat-malaikat dan seluruhnya. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabbul Alamin. Yang menciptakan alam semesta ini. Yang memberikan rizki kepada alam semesta ini. Yang mengatur alam semesta ini. Kesimpulannya dalam kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak betapa indahnya kalimat ini terlebih ketika menggema suara itu seluruh kaum muslimin yang berkulit hitam dan berkulit putih yang berbahang yang berbangsa Arab atau non Arab semuanya mengucapkan kalimat ini wallahi demi Allah betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya suasana ketika itu manusia tidak kuasa untuk menahan air matanya menetes dari matanya tidak kuasa bagi dia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya kekuasaan Allah ya bagi orang-orang yang mau merenungi tentunya namun sayang ketika ada orang yang tidak merenungkan kalimat ini. Kalimat yang agung. Ya. Wabillahi taufik. Jalan-jalan semuanya penuh sesak. Berjalan manusia-manusia. Semuanya sama. Tidak presiden, tidak gubernur, tidak bupati, tidak camat dan seterusnya. Tidak kaya, tidak miskin. Semuanya berjalan dengan baju yang sama. Dengan dua lembar kain ihram yang berwarna putih Seorang bupati pun akan tidur di bawah. Seorang presiden pun akan duduk di tanah. Bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat diri kita ma'asyiral muslimin. Itulah hakikat manusia sesungguhnya. Tidak boleh bagi dia sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya langit seluruhnya alam semesta ini milik Allah termasuk diri-diri kita. Dan sesungguhnya semua pujian adalah milik Allah. Maka ibadah itu hanya juga milik Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Iya. Ini diantara faedah yang paling penting. diantara faedah-faedah yang hendaknya diambil oleh orang yang melakukan ibadah haji atau umroh. Menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Masih 3 menit. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin. Hendaknya apa yang kita sebutkan secara singkat ini, tiga faedah ini, yang semuanya adalah prinsip hidup kita. Ini semuanya ada dalam ibadah haji. Prinsip yang pertama, kita bertekad untuk mentauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita bertekad untuk tidak menyelisihi Rasul. Kalau Rasul sudah menetapkan ukuran batu segitu ya segitu. Yang digunakan untuk melemparkan apa? Jumroh. Jangan berlebihan. Di situ ada tekad bagi kita semuanya untuk tidak menyelisihi Rasul. Kemudian yang ketiga. Sesungguhnya ini prinsip hidup kita. Dalam hidup kita ini, marilah kita tegakkan kalimat yang mulia ini. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang para nabi, para rasul mengawali dakwahnya dengan kalimat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwah dengan kalimat ini, Kulu la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dan yakinilah kalimat ini dan buktikanlah dengan kalian meninggalkan kesyirikan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul. Kemudian Rasul selama hidupnya juga menegakkan kalimat la ilaha illallah dan beliau juga berpesan agar kita mati di atas kalimat la ilaha illallah. Seperti dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah al jannah." Barang siapa yang akhir dari kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam apa? Jannah. Di sini ada faedah awal hidup kita kita bangun di atas kalimat la ilaha illallah. Tengah kehidupan kita juga demikian. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan akhir kehidupan kita ditutup dengan kalimat ini. La ilaha illallah. Dan itu hendaknya diingat oleh jamaah haji dan jamaah umroh dalam kalimat yang mulia, kalimat talbiyah yang menjadi syiar orang-orang yang melakukan ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini memberikan faedah kepada saya pribadi dan seluruh kaum muslimin dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya